Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibu rabbuna wa yurda Asyadu an la ilaha illallah asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Pembahasan yang kedua di halaman 25 ya, Sanian al-bina'u ya, Yang kedua adalah Membahas tentang bina ya, Pada masih pada bab Babul i'rab Babul i'rabi wal bina'i Ta'rifuhu definisi al-bina huwa luzumu akhirihil huwa huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Ya, al-bina adalah tetapnya harokat akhir suatu kata pada suatu kondisi tertentu. Misaluhu ya contohnya luzumu akhiri haula'i harakatal kasri ma awamil dakhilati 'alaiha fi ta'ala. Contohnya tetapnya harokat akhir ya pada kata haulai ya harokat akhir di huruf hamzah ya dengan harokat kasrah walaupun ya haulai itu berbeda-beda amil yang masuk padanya seperti pada firman Allah taala haula'i qaumuna ya, itu di surat Al-Kahfi ayat 15 haula'i adalah is, ismu isyarah ya dia adalah isim isyarat ya mabniun alal kasri mabni dengan kasrah fi mahali raf'in mubtada dalam posisi marfu mubtada qaumuna ya badal au khabar ya marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammah ya Qaumuna adalah badal atau khobar ya dia irobnya marfu tanda marfunya adalah domah wana ya adalah domir muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarrin mudafun ilaih ya na di sana adalah domir yang bersambung dia mabni atas sukun dalam posisi majrur sebagai mudhaf ilaih Wa inna haula'i qaumun dan dalam firman Allah yang lain di surat Az-Zukhruf ayat 88 Inna haula'i qaumun inna di sana huruf tauki, harfu taukidi harfu tauqidin ya yansabul isma wa yarfaul khabara ya. Dia memansubkan isim dan merofakkan khabarnya. Haula'i ismun isyaratun mabniun alal kasri fi mahalli nasbin ismu inna ya haula'i di sana sebagai isim isyarat mabni atas kasrah dalam posisi mansub sebagai isim ina. Qaumun ya khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Qaumun adalah khabar inna, dia marfu, tanda marfunya adalah dhammah yang nampak pada akhir katanya. Dan dalam firman Allah yang lain dalam surat An-Nisa ayat 41 wahji nabika ala haula'i. Ya, jina itu fi'lun madin mabniun ala ala sukuni wa na dan na di sana dhamir muttasil mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il fa'ilun ya na di sana domir bersambung ya dan dia mabni atas sukun dalam posisi dalam posisi marfu sebagai fa'il atau pelaku. Ya bika di sana alba itu huruf jar wal kaf ya domir mutasil mabniun al fathi fi mahal lejarin bihar fi jar ya. Wal kaf itu domir mutasil yang bersambung dan dia mabni atas fathah dalam posisi majrur karena huruf jar. Ala haula'i ala ya itu huruf jar wa haula'i ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bi harfil jarri haula'i adalah isim isyarat dan dia mabni atas atas kasrah dalam posisi majrur karena huruf jar fa fil ayatil ula dalam ayat yang pertama yaitu haula'i qaumuna haula'i di sana ya dia mabni isim isyarat mabni dengan kasrah dalam posisi marfu sebagai mubtada. Di juga di ayat yang kedua wa fil ayati tsaniyah ya inna haula'i qaumun ya haula'i di sana isim isyarat dan dia mabni atas kasrah dalam posisi mansub sebagai isim inna. Dan yang terakhir wa fil ayati tsalisah haula'i ya di sana isim isyarat mabni atas kasrah dalam posisi majrur karena bertemu dengan huruf jar ya haula'i ya, dalam ketiga ayat di sana ya itu tetap harokat hamzahnya selalu kasroh atau mabni dengan kasroh ya bagaimanapun amil yang masuk kepadanya ya amil yang di ayat di ayat yang pertama itu sebagai mubtada dia tetap dibaca haula'i haula'i di ayat kedua dia sebagai isim inna dia tetap dibaca haula'i haulai yang ketiga itu sebagai isim majrur ya karena ketemu huruf jar dan tetap dibaca haulai berbeda dengan isim yang mu'rab seperti rojulun ya, terkadang dibaca rojulun terkadang dibaca rojulan terkadang dibaca rojulin fal mabniu sabitun la ta la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil awamili al mukhtalifati wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaihi Ya mabni itu artinya tetap dan tidak berubah harokat akhirnya ya dengan sebab masuk amil-amil yang berbeda-beda seperti haulai pada tiga contoh ayat di atas. Wa inna ma yubna ala ma sumya alaihi dan ya isim itu mabni ya dengan empat keadaan ya. Famin huma yubna ala sukuni dan terkadang ya isim itu mabni atas sukun seperti contoh kam ya berapa ya dia mabni selamanya dengan harokat sukun wamin huma yubna alal fathi dan terkadang dia mabni atas harokat fathah contohnya aina di mana selamanya aina yang ketiga wamin huma yubna alal kasri ya nahu amsi ya, dan diantara ya ada yang mabni dengan harokat kasrah seperti amsi artinya ya kemarin haulai yaitu juga mabni dengan kasrah wa minhuma yubna ala dhammi ya, sebagian yang lain ada yang mabni dengan dhammah contohnya haitsu di mana saja atau kapan saja fanwaul bina'i arba'atun ya dan macam-macam yang mabni ya atau yang bina itu ada empat tandanya yang pertama ad wal fathah wal kasrah was sukun domah fathah kasrah dan sukun idun wa tanbihatun ya, faidah dan catatan penting yang pertama al bina'u lughatan huwa wad huwa wad'u syai'in ala syai'in ala wajhi yuradu bihi as subutu ya bina itu secara bahasa adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu agar dengan cara tersebut ya didapatkan suatu astubut atau ketetapan. Yang kedua idza al mabani ya idza al mabani mau mauqu'a marfu'in aw mansubin aw majrurin aw majzumin fayakunu yura fayakunu irabuhu fi mahali raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin ya ketika ya i, Isim yang mabni itu diletakkan ya pada posisinya marfu atau mansub atau majrur atau majzum, maka i'rabnya itu bukan dia langsung di i'rab marfu, majzum, mansub atau majrur. Ya. Adapun ya isim mabni tersebut di i'rab dengan fi mahal li raf'in au nasbin au jarrin au jazmin. Ya di i'rab dengan ya posisinya ya mahal atau kedudukannya yang rofa mansub jar atau jazam ya tidak disebut dia marfu mansub majur atau majzum secara langsung tapi cara ngirobnya fi mahali rofin atau fi mahali nasbin dan seterusnya catatan yang kedua ya wayakul ul bina'u fil asma'i wal af'ali wal hurufi ya dan mabni itu ada dalam isim dan ada dalam fiil ada dalam huruf Ya, yang pertama al min minal asma'i ya mahsu mahsurun fi abwab abwabi minha. Ya. Yang pertama ya, yang mabni dalam isim itu ada dalam macam-macam di bawah ini. Yang pertama ad iru mislu yaitu damir-damir contohnya ana, nahnu, anta, antuma, antum, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Ya, saya, kami, kamu laki-laki, dua orang ya dua orang laki-laki atau dua orang kamu perempuan antum kalian huwa dia laki-laki hia dia perempuan huma dua orang laki-laki atau dua orang perempuan hum mereka hunna mereka perempuan Nah itu semua domir itu mabni. Yang kedua al-asma'ul mausulah alladhi allati ya artinya yang alladani allatani alal ya as ya alladzina allai ya itu semuanya mabni yang ketiga asmaul istifham mislu kaifa aina mata bagaimana kapan di mana yang keempat asmaul isyarah mislu ya isim-isim isyarat contohnya hadza ini hadhihi ini hadani wa hatani ala ya alal ashi haula'i yang kelima asma'u asma'ul af'ali nahu ya yang kelima adalah isim fa'il ya isim fi'il sahin ya hazarin ya itu semua mabni yang keenam asmaul syarti ya isim isyarat contohnya haitsuma dimanapun ya ayyana ya diman dimana saja man barang siapa ya. itu semua isim isyarat itu mabni yang ketujuh ya ba'du zuruf ya ba'du zurufi nahu amsi haitsu kemarin ya haitsu kapan saja di mana saja itu semuanya mabni ya nam semua isim-isim di atas adalah mabni ya asmaul af'al tadi sahin yaitu bermakna uskut diamlah bah itu bah itu apa ya seperti muncrat ya bah hadarin awas gitu ya awas waspada alba ya al aslu fil af'alil bina ya al aslu fil af'ali al bina'i wa yubna minha nah, pada dasarnya ya fiil ya fiil fiil yang mabni ya adalah yang pertama al madi wal amru wa ammal mudari'u famu'rab ya famu'rab famurabun illa idza tasalat bihi nunun niswah aw nunut taukid al mubasharah wa sayati baya wa sayati bayanu wa sayati bayanu dzalika bitafsili fi babil af'ali insyaallah insyaallah taala ya yang mabni fi dari fil fil adalah fil madi fil amr dan fil mudhari itu semuanya mu'rab kecuali fi'il mudhari yang masuk padanya nun niswah dan nun taukid mubasyarah dan penjelasan terkait hal itu secara terperinci akan datang pada bab af'al insyaallah ya. nanti akan dijelaskan rinci pada bab selanjutnya. Dan yang terakhir yang C ya, alif, eh hamzah, alba, jim itu ABC